Bismillahirrahmanirrahim Qala rahimahullah Wali muslimin An Abi Hayyaj Qala qala li aliyun Ala aba'athuka ala ma ba'athani Alayhi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alla tada suratan illa tamaha Wala qabran musyrikan illa sawaitahu Rawahu muslim Dan disebutkan oleh Imam Muslim Dari Abi Hayyaj Beliau berkata telah berkata kepadaku Ali radhiyallahu anhu menantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lahir dari beliau cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al Hasan Al Husain. Ala ba'athuka, tidakkah aku mengutusmu? Pada suatu perkara yang telah mengutusku padanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Aku akan mengutusmu seperti Rasul mengutusku pada perkara itu. Kata beliau. Allah tidak suratan, jangan engkau biarkan sebuah gambar. Illa tamastaha kecuali engkau musnahkan. Nah, bukan sekedar di penggal lehernya. Bukan sekedar naam ditutup tapi dihilangkan bentuk mukanya kayak Nabi mengatakan kayak hati sajarah seakan-akan seperti se sebuah pohon yang sedang berdiri. Wala qabron musyrifan dan tidaklah ada sebuah kubur yang diagungkan yang ditinggikan keberadaannya illa sawaitahu kecuali engkau ratakan jadi meninggikan kubur sebagaimana disebutkan dalam hadis qadru sibrin satu jengkal. Ya, selebihnya diratakan. Kalau ditinggikan maka dibongkar. Tentunya bukan kita. Jangan sampai kita pulang ada kuburan kita ratakan. Jangan itu waliul amr. Ya, tugasnya para pemimpin kita yang mereka punya kekuatan dalam hal ini. Apa dalilnya? Man ra'a minkum fal juga biyadi. Ya, maka adalah dirubah dengan tangannya siapa yang punya kekuasaan dalam hal ini waliul amr kalau kita yang timbul bukan maslahat tapi apa pemafsadat jadi kadang ada sebuah perintah yang dikerjakan khusus di tangan pemerintah ada yang boleh dilakukan secara umum individu-individu maka oleh karena itu kita harus senantiasa berada di bahwa bimbingan para ulama kapan hadis ini kita kerjakan dan kapan hadis ini hanya khusus untuk misalkan para ulatul umur. Taib. Karena apa? Darul mafasid muqaddam. Mencegah kerusakan-kerusakan yang timbul lebih didahulukan daripada jalbul masalih, daripada sekedar mendapatkan satu maslahat. Jadi kalau ingkarul mungkar ketika seseorang hendak melakukan suatu kemungkaran, eh, melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dilihat, dipertimbangkan betul-betul. Adanya kemungkaran ini dan musnahnya kemungkaran ini mana yang lebih baik? Adanya kemungkaran ini terbatasi atau hilangnya kemungkaran ini akan munculkan kemungkaran yang lebih besar dari yang pertama. Kalau seperti ini keadaannya maka ditinggalkan tarkul eh, ingkarul mungkar ditinggalkan. Karena mafsadat yang ditimbulkan lebih besar daripada adanya perkara ini. Apa contohnya? Demo kepada pemerintah Ketika pemerintah terlihat memelakukan kemungkaran-kemungkaran, sebatas itu saja. Tetapi kalau kita keluar untuk mengingkari kemungkaran tadi sementara kita di bawah kekuatan daripada pemerintah, ya, kemungkaran tidak akan hilang, akan mengorbankan banyak masyarakat, rakyat. Baik. Maka dilihat ketika seorang hendak ingkar mungkar, maka dilihat kaidah-kaidah ini. Ketika dia ingkari kemungkaran tadi, apakah setelahnya lebih bagus atau lebih jelek? Kalau lebih jelek ditunda. Kalau bagus kerjakan. Contoh misalkan seorang bapak pengen mengingkari kemungkaran di keluarganya, ya wajib. Ya, karena dia punya tangan. Tetapi dengan cara yang aslah, yang paling baik. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Baik. <clears throat> Qala syarhul kalimat ala ab'athuka e ala arsalaka. Tidakkah aku akan mengutusmu? Ab'athuka e arsalaka. Nah. Illa tamastaha. Nah, illa tamastaha. Wala qabran mush. Nah. Tamastaha Azal azaltaha mahautaha engkau hilangkan azal ditiadakan wa maut wa mahautaha dihapus dihilangkan kalau bisa atau dihapus atau dirusak ai murtafi uh, musyrifan di atas tadi musyrikon yang cetakan musyrikon ini salah yang benar musyrifan ay murtafi'un anil qadar al masyru'i wa huwa shibrun ya murtafi ditinggikan lebih dari kadarnya yang disyariatkan yaitu satu jengkal sawaitahu ay hadamtaha ma'alaihi minal bina wa sawaitahu bil ardh sawai tahu maksudnya eh hadam ta'ma alaihi minal bina engkau hancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan tadi dan kau ratakan dengan tanah kemudian engkau tinggikan sekitar satu jengkal ini kalau kita lewat di kuburan rata-rata semua sudah dibangun di atasnya ya batu nisan nah, ini tidak masru tidak ada syariat dalam Islam untuk Nah, membuat perkara-perkara itu, wallah alam. Adat istiadat ini dari mana, wallah alam. Apakah dari kita negeri ketimuran? Kalau di Arab sendiri, khususnya di Yaman, gak ada batu nisan itu di kuburan, gak ada sama sekali. Ya, yang kita lihat hanya kuburan, ya sekitar setelah kemudian di eh, kepalanya ditaruh di sini apa? Batu atau kayu sudah. Kemudian kalau seandainya memang apa namanya batas antara sisi sisi kan kirinya atau utara dan selatannya tidak bisa terbatasi dia pasang di sini batu dua untuk melihat ini bahasanya kuburan itu sampai sini arahnya ah, panjangnya Ke supaya tidak ketika menggali tidak mengambil bagian tapi yang katakan satu saja cukup nah karena apa berkorban dalam artian membeli perkara-perkara tadi akan mem, apa namanya menggunakan harta yang tidak pada tempatnya mending diberikan dibelikan sesuatu kemudian sodakan atas nama si mayit sampai daripada beli ya mukallaf diperbankan dengan berbagai macam bahan yang banyak hanya untuk perkara yang tidak ada syariatnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Qala rahimahullah asyarhu al-ijmali. Lama kana al-islamu harisan ala saddi kulli babin yu'di ila syirki khafiyan aw zahira akhbarana Ali radhiyallahu anhu. Ketika Islam ini agama yang sangat memberikan kepada kita kesemangatan, haris untuk menutup setiap pintu yang bisa mengantarkan kepada keburukan, terutama dalam hal ini syirik. Jadi Islam itu mengharamkan puncaknya haram, mengharamkan wasilahnya. Ya, wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, jalannya sudah ditutup. Sebagai pesan di tadi. Sebelum dia menuju kepada puncak, kebinasaan ditutup jalannya. Jangan lewat sini. Ya, jalan ini akan mengantarkan kamu kepada kebinasaan. Baik, tetapi lewat sini jalan yang akan bisa mengantarkan kamu kepada naam keselamatan. Baik yang sifatnya khafi syirik yang tersembunyi tidak diketahui, riak dan sebagainya, atau yang sifatnya tampak, yang kau kerjakan dengan lisanmu, kau kerjakan dengan anggota badanmu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita. Jadi tahrimnya perkara-perkara ini apa tahrimul wasail. Ya, tahrimnya karena wasilah. Gambar ini wasilah kepada syirik. Kenapa? Dengan sebab gambar inilah orang-orang terdahulu, nenek moyang Naam, kaum musyrikin terjatuh kepada peribadahan kepada patung. Pertama digambar, taruh di masjid. Setelah digambar matilah generasi pertama. Sebelumnya gambar itu belum diharamkan. Ya, hanya digambar orang sholat digambar taruh di masjid. Untuk apa tujuannya? Agar supaya kalau kami melihat gambar-gambar guru-guru kami, orang-orang sholat ini tambah semangat ini termasuk daripada barokah kalau kita dekat dengan orang alim, dekat dengan guru-guru kita. Ibadahnya pun semangat. Pengen melakukan maksiat nggak enak. Maka gambarlah mereka dipampang di masjid-masjid. Oh, aduh kalau ngelihat ya orang soleh ini timbul kesemangatan. Matilah generasi pertama. Generasi kedua yang bodoh dimasuki setan. Tidaklah gambar-gambar ini dulu dipasang di sini melainkan mereka itu ibadah dengan wasalah, wasilah ini. Ya, akhirnya jadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah. Generasi yang ketiga, wah kalau lebih baik gambar ini kita patungkan saja, kita pahat, patung sesuai dengan gambar-gambar lebih enak kita ibadahnya. Kita taruh di depan kita, kita berikan kepada mereka berbagai macam ibadah-ibadah, tentu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terus seperti itu. Apa berawal dari apa yang kecil? Ini namanya tahrim wasilah. Haramnya ini karena sebagai wasilah kepada syirik, bukan tahrim mudat. Kalau tahrim mudat langsung ini haram. Misalkan daging babi ini haram nih zat namanya. Zatnya sudah haram. Ya, puncaknya sudah haram. Daging anjing, daging bangkai. Tapi kalau gambar asalnya nggak haram, tetapi karena wasilah kepada syirik diharamkan karena wasilah perantara kepada kesyirikan. Nah, di dalam Islam ini menutup wasilah-wasilah ini yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Sebagaimana dikabarkan oleh Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahu Rasul memerintahkan kepada dia mengutusnya wa amarahu bi an yamhuwa kulla suratin untuk menghapus setiap surah wajadaha yang dia dapatkan wa yahdimu kulla dina'in dan menghancurkan setiap bangunan ya bunia ala kabrin yang dibangun di atas kubur termasuk nisan termasuk rumah termasuk apapun jadi kalau sudah ditinggikan satu jengkal kemudian di atasnya ditaruh dengan bangunan imma itu di sisinya dibikin rumah-rumahan hancurkan rumahnya hilangkan atau di atas ntar batu nisan buang batu nisannya baik Wadhalika liyabqa lil muslimina islamahum Hal ini apa tujuannya? Untuk senantiasa mengabadikan, menetapkan terhadap kaum muslimin keislaman mereka. Karena mana Islam adalah menjauhi kesyirikan. Kalau dia ngaku muslim tetapi belum bisa menghilangkan kesyirikan belum dikatakan apa? muslim. Jadi meningkat ke daerah muslim, ke daerah muslim itu sebenarnya berat. Ya, kenapa harus meninggalkan kesyirikan? Nah, nah oleh karena itu istihad benar-benar bersungguh-sungguh bagaimana kita bisa meninggalkan kesyirikan. Ya, baik yang zahir ataupun yang khafi semampu kita. Wa tasfu'a akidatahum dan bisa membersihkan mensucikan akidah mereka wa dzalika li'anna taswira suwar karena hal itu menggambar sebuah gambar yang bernyawa gambar orang gambar binatang ya, wal bina'u wal bina'a 'alal qabri membangun di atas kubur yu'di ila ta'zimiha mengantarkan kepada pengagungan kuburan berapa banyak ya ketika ada orang agnia kaya raya salah satu dari keluarganya meninggal dibangunlah dan di hias berbagai macam hiasan di kuburannya. Ya, akhirnya orang yang naam tertipu dengan megahnya bangunan tadi, dia menyangka kuburan ini kok lain dari yang lain. Kalau yang lain hanya sekedar bangunan biasa, kok ini dibangun berbagai dengan bangunan yang sangat indah. Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu. Terbuka. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin yang pernah di Cirebon dan pernah hadir di ya, Gunung Jati khusus pemakaman di sana itu ada pemakanan yang dikhususkan ya, dibikin rumah dibentuk keraton nah di situ mereka memuja dan memuji meminta apa yang mereka inginkan nah, ada pun yang lainnya biasa ini akan memberikan apa fitnah tapi akan memberikan apa fitnah kepada orang yang tidak faham dengan perkara-perkara ini. Baik. mengantarkan kepada takzim pengagungan wa taqdisiha dan pensuciannya disucikan tertipu orang dan bahkan di daerah masih Cirebon, daerah Sindang, di sana ada kuburan kuda. Kuburan kuda ini diperbagus. Padahal yang mati kuda, dan setiap hari tertentu kuburan diziarahi oleh para ya, peziarah kubur. Mereka tahu kuburan ini kuda, tapi apa kata mereka karena bagusnya kuburan tersebut tertipu. Mereka mengatakan bahwasanya kuburan ini memiliki apa petuah, memiliki barokah. Walaikumsalam. Nah, ini membangun kubur. Taib, karena pakaian termasuk daripada bangunan termasuk pakaian dalam arti perhiasan itu bisa menipu. Kita saja misalkan yang pas-pasan seperti ini tidak kaya, kemudian kita berpenampilan yang jereng, orang menyangka orang ini masya Allah kaya ini, ya masya Allah ini harus dihormati orang ini. Ternyata sebenarnya dia tidak memiliki apa-apa, tapi karena pakaian tadi kadang menipu. Demikian juga kubur. Nah, ketika di ukir ketika dibangun dengan berbagai macam hiasan orang akan tertipu nggak mungkin seperti ini kecuali apa pasti ada sesuatu di baliknya ya akhirnya dihias diagungkan diziarahi kalau di Gunung Jati sudah bukan suatu hal yang apa namanya rahasia umum sudah Gunung Jati itu setiap malam Jumat dan bahkan malam-malam biasa pun penuh ribuan orang yang mencari barokah di sana ya kuburan-kuburan yang ditinggikan ini diantaranya wa raf'uha koman manzilatiha mengangkat di atas kedudukannya kedudukan orang mati diapakan ya, dimintai naam ampunan oleh Allah kepada Allah kepada mereka ya mereka sudah meninggal mereka sedang mempertanggungjawabkan amalan mereka wa i'ta'iha haqqan min hukukillah dan memberikan kepada mereka suatu hak dari hak-hak Allah ya memberikan hak Allah kepada mereka. Hak mereka adalah seorang hamba. Dimintakan ampunan kepada mereka. Bukan hak Allah diberikan kepada mereka. Kita minta-minta kepada mayit tadi. Kita minta barokah kepada orang yang sudah meninggal. Ini artinya apa? Memberikan satu hak daripada ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah kepada mereka sehingga terjatuh kita ke dalam kesyirikan. Loh, mereka kan sebagai wasilah saja. Saya tahu, yakin Allah yang memberi dan me, nah, menahan sebuah pemberian. Tapi saya hanya menjadikan mereka wasilah saja. Naam. Wasilah ini yang dikatakan syirik. Wasaid dalam bahasa Arab itu inilah kesirikan kita itu. Ya, walaupun kita meyakini Allah yang memberi, Allah yang mencipta, Allah yang sekian dan sekian sekian, tetapi kalau kita berdoanya lewat orang ini tadi, ini yang dikatakan wasaid. Yang dikatakan syirik ya ini dikatakan syirik. Ketika menjadikan antara kita dengan Allah wasaid tadi. Perantara inilah kesirikan pada zaman dulu dan juga pada zaman sekarang. Kalau kita tanya para ya zairah wa zairin, orang yang berziarah ke kubur, laki-laki atau perempuan, ketika kita tanya pada mereka, kamu apakah meyakini kalau si mayat ini bisa memberikan manfaat? Nah, enggak, Allah yang memberikan manfaat. Apakah kamu meyakini kalau mayat ini bisa memberikan mudarat? Tidak juga Allah. Tetapi saya hanya menjadikan ini wasilah saja. Nah, inilah yang dikatakan syirik. Ya, ini wasaid itu yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sebelumnya yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Samping syirik-syirik yang lain. Nah, والذي يصح في البلاد الإسلامية يجد شيئا كثيرا من ذلك adapun dan yang berkembang di negeri Islam akan mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dari hal itu mimma taksyairu lahul julud yang merinding kulit ini dibuatnya di tengah-tengah ya kaum muslimin di negara Islam yang melakukannya orang-orang yang mereka mengaku muslim. Nah, taksyaib merinding wa tahzanu lahul hati ini sangat sedih menyedihkan hati-hati seorang muslim yang tahu dengan ilmu tapi kalau yang tidak paham dengan ilmu dijadikan itu semua sebagai budaya perlu dikembangkan ini budaya ini kekayaan ya alam. Ini termasuk budaya yang harus dilestarikan. ingatlah berkah kebudayaan-kebudayaan ya, bersih desa. Ya. Pemerintah yang tidak paham, yang tidak paham dengan syariat akan mengatakan ini budaya kita ini. Indonesia itu kaya dengan budaya harus dilestarikan semuanya. Ini diantara ketika seseorang diberikan pemimpin yang jahil, tidak fahim dengan syariat. Ya, dia mengukur baik dan buruknya hanya dengan prasangka saja. Fa apa di situ Fa Fa Siri, kuburan di situ setelah rok, iya semuanya cetakan fasuria fa fa sayur apa sayur situ ro ya sini fa sin ya ro ya fasiro fasa fasaya fasaya fas saya ro Taib, ya, ya, ya, atas. Kalau terakhirnya ya harusnya roknya dikasroh. Fasayara kuburan yutafu biha Maka akan terlihat Kuburan-kuburan di ditawaf Dijadikan sebagai tempat tawaf Ditawafi, dikelilingi Ini khususnya orang-orang Iran Syiah, Sufi Tabligi Orang-orang tablik Mereka tawaf di kuburan Pembesar-pembesar mereka Muhammad bin Ilyas di India Pakistan kama yutafu bil baitil haram sebagaimana mereka tawaf di Ka'bah wa yanharu laha dan bahkan sampai menyembelih di dekat kuburan tadi kama yanharu lillahi azza wa jalla sebagaimana dia menyembelih untuk Allah coba perhatikan menyembelih diberikan kepada orang tawaf yang seharusnya ibadah diberikan kepada orang mengangkat derajat dia dari hamba kepada Tuhan Kenapa? Karena dia memberikan ibadah kepada dirinya wa dzalika syirkun billahi subhanahu wa bid'atun lam yaf'alha Rasulullah wal ashabuhu wal tabi'un itu merupakan kesyirikan terhadap Allah dalam apa uluhiyah masalah ibadah uluhiyah dan juga bid'ah perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan juga sahabatnya dan tidak pula tabi'in ini diantara daripada keindahan agama Islam. Di samping mengharamkan sesuatu dengan zat, mengharamkan wasail-wasail. Nah, maka oleh karena itu haram yang sifatnya wasilah diperbolehkan indal hajah kalau engkau ada kebutuhan. Ya, gambar untuk bikin KTP, untuk menandai taib dan untuk melihat sebagai persaksian ini butuh maka boleh. Tapi kalau tidak butuh maka ditinggalkan. sedikit ya. Al fawaid wujul ingkar mungkar, wajib untuk mengingkari yang mungkar. Wajib ya hukumnya, tapi dengan catatan. Dengan tangan kalau mampu, dengan lisan kemudian dengan hati. Tidak perlu dengan lisan kalau kita tidak mampu. Tidak perlu dengan eh, tidak perlu dengan tangan kalau tidak mampu. Tidak perlu dengan lisan kalau tidak mampu dengan hati kita. Ingkar mungkar. Ya jangan menolong orang yang berbuat mungkar. Wah kasihan. Justru kasihanmu kepada orang yang berbuat mungkar, engkau ikut menolongnya dengan rasa sayang kita adalah kita mengingkari kemungkaran tadi, menunjukkan rasa sayang kita. Kita mengingkari kemungkaran bukan berarti kita benci, tapi kita sayang. Unsur akhaka zaliman aw Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang didolimi. Ya Rasulullah, ansuru idza kana madluman. Aku akan tolong kalau dia didolimi, tapi kalau yang zalim bagaimana aku harus membantunya? Orang zalim harus dibantu. Bagaimana cara membantu orang yang zalim? Tahjuzuhu anidzulm. Engkau cegah dari kedolimannya. Jangan engkau bantu. Jangan engkau semangati Jangan engkau dekati dalam rangka supaya dia tidak melakukan kezaliman tadi. Karena rasa sayang kita kepada dia justru kalau engkau ikuti dia berarti engkau tidak sayang pada dirinya. Nah, timbangan seseorang adalah din. Ya bukan atifiyah, bukan karena perasaan. Masa sih orang baik kok ditinggalkan? Ya, nah. Tetapi kejelekan yang dinisbahkan kepada Allah lebih besar daripada kejelekan yang dinisbahkan kepada dunia. Orang-orang kafir ada yang baik. Mereka munfik, tetapi apa mereka jurah, durhaka kepada Allah. Kita tinggalkan. Kemudian yang kedua tahrimu taswir, hukum haram surah. Kemudian yang ketiga tahrimul bina al kubur, hukum haram membangun di atas kuburan. Munasabatul hadith lil bab haitsu dal hadith ala tahrimi taswiri wa ittikhadi suwar. Munasabatul hadith lit tauhid haitsu harrama al hadith taswira annahu musyabihatun lil Allah wa dhalika syirkun Allah fi rububiyyatih. Hadis menunjukkan haramnya gambar sesuai dengan judul dan juga mengambil gambar-gambar. Kecocokan hadis dengan tauhid gimana? Naam, hadis ini mengharamkan gambar karena gambar menyerupai ciptaan Allah. Ini termasuk syirik Allah dalam rububiyah. Ya, jadi kenapa haramnya hukum gambar dimasukkan dalam kitab tauhid? Karena hal ini bisa mengantarkan kepada syirik apa? Rububiyah. Subhanallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muwafaq kitab ini subhanallah. Nah, sangat berfaedah dan agung. Kalau kita ulang-ulang pun ya 10 kali, 20 kali pun kita belum cukup. Nah, kenapa terus kadang kita terlupakan dengan hal ini? Nah, tauhid itu modal dasar. Jangan bosanlah tauhid lagi, tauhid lagi sementara dia belum paham apa itu tauhid. نعم والله تعالى أعلم صار نكتفي له إن شاء الله الحمد وبحمده أشهد أن لا الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضلوا